Repetisi ayat 3 bagian 3. Wa, huruf saudaranya al-atfu. Wa dan au atau fa maka am atau shalala lalala. Amma adapun summa kemudian shalala lalala bal bahkan hatta sehingga lakin akan tetapi balbahkan hatta sehingga lakin akan tetapi itu semua huruf al atfu dan artinya min huruf saudaranya bijari Bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari fi di dalam andari hatta sehingga bitawadeni hatta sehingga bitawadeni ma huruf saudaranya mausul di Alladhi alladani alladina orang yang di alladhi alladani alladina orang yang tani Allah alatani alati i orang yang tani Allah alatani alati i orang yang ma apa yang man siapa yang ma apa yang man siapa yang rozakna bukan huruf bukan isim bukan mudore pasti fiil yang lainnya. Hum, huruf, saudaranya, domir. Huhi dia lelaki, humahima mereka berdua. Hum mereka lelaki, hadiah wanita, humahima mereka berdua. Huna mereka wanita, kakamu lelaki, kuma kalian berdua, kum kalian lelaki, ki kamu wanita, kuma kalian berdua, kuna kalian wanita, iya ni aku, na kami, iya ni aku. Iya ni aku nakami, iya ni aku nakami. fikuna mudori karena berawalan yu. Ciri-ciri mudori berawalan ya yutatu aunanu. Tasrif mudori yung Yungfiku nah. ينفقان ينفقون تنفق تنفقان ينفقنا تنفق تنفقان تنفقون تنفقين تنفق